bahwasanya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ya dalam mukadimah kitab ini ya beliau pada bulan-bulan Ramadan ya Syekh Ahmad An-Najmi ini sudah meninggal dunia ya dan nanti kita akan mengetahui kapan beliau meninggal dunianya. Bahwasanya ya, kitab ini dikumpulkan ya, oleh murid-murid beliau dan juga dari yayasan beliau dari muhadarah muhadarah beliau ya, tausiah tausiah beliau ya, tentang bulan Ramadan ya, dan buku ini ya, berisi tentang ya, menyambut bulan Ramadan. Ya. Dan inilah yang diberi judul oleh mereka ya, Istiqbalu Syahrir Ramadan. Ya. Menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan insyaallah mudah-mudahan kita biiznillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan kitab ini. Oleh karenanya dalam bacaan kitab ini ya, kita tidak membaca semuanya. Ya. Hanya kita ambil intisari-intisari dari kitab kecil ini yang bisa disampaikan karena ya, kalau dibaca semua mungkin waktu kita yang tidak mencukupi dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya sebelum datangnya bulan Ramadan insyaallah biiznillah nah kitab ini ya berisi tentang ya bahwasanya menyambut bulan Ramadan ya tentang keutamaan-keutamaan puasa tentang hukum-hukum puasa dan juga seterusnya dari pembahasan kitab-kitab ini dari pembahasan kitab ini ya tentang pengertian Ramadan tentang hikmah kenapa disyariatkannya Ramadan tentang keutamaan bulan Ramadan dan seterusnya kita akan membacanya ya dan sebelum kita membacanya ya terlebih dahulu sebaiknya kita mengenal siapa sih ya, ulama yang bernama Al-Imam ya, Rayatus Sunnah wal Hadis ya, pemegang sunnah dan hadis ya, di kota Jizan dan juga beliau muftinya di kota Jizan atau Jazan bahwasanya beliau ya, adalah Syekh Al-Fadil, Syekh yang mulia, Al-Alamah, orang yang alim, Al-Muhaddis, ya. orang yang memiliki ilmu hadis atau menguasai ilmu hadis, Al-Musnid Al-Fiqh Al-Faqih yang bersanad dan juga beliau juga adalah orang yang faqih, ya. orang yang menguasai ilmu fiqih, mufti mantiqah jazan dan beliau juga mufti ya, atau mufti ya, orang yang memberi fatwa ya di kota Jizan. Jadi kalau ada perkara-perkara ya, permasalahan-permasalahan di daerah Jizan tadi kembalinya ke beliau. Beliau akan beri fatwanya. Wahamil rayata as-sunnah wal hadis ya. Dan beliau adalah ya, pemegang ya, bendera sunnah atau pembawa bendera sunnah dan juga hadis. Beliau bernama Syekh Ahmad Ibni Yahya Ibni Muhammad Ibni Shabir An-Najmi Al Shabir min Bani Humad ihda qabail al-masyhurah di mantiqa Jazan. Maksudnya nama beliau Al Ahmad bin Yahya bin Muhammad bin Shabir An-Najmi ya, al Syabir keturunan Syabir dari ya Bani Muhammad ya dari keturunan Bani Muhammad Bani Hummad ya dari keturunan Bani Hummad salah satu kabilah ya yang terkenal ya di kota Jizan ya dan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ini beliau dilahirkan ya di desa namanya An-Najamiyah Ya, desa namanya apa? An-Najamiyah. Ya. Jadi mereka ya, kalau mereka lahir ya, di kota An-Najamiyah tadi, itu desa dan Najamiyah, maka gelarnya apa? An An-Najmi. Kalau lahirnya di Banjarmasin, maka gelarnya apa? Hah? Al-Banjari. Kalau lahirnya di kota Jawa, apa? Al-Jawi. Kalau lahirnya di di mana lagi? Hah? Martapura Martapura Almartapuri. Kalau Makassar Al-Makassar Al-Anjir dan seterusnya ya. Ini nisbatnya kalian. Ya. Kalian lahir di mana, maka kalian akan dinisbatkan di kota itu. Asal lahiran kalian. Kebanyakannya di situ ya. <clears throat> Beliau dilahirkan pada tanggal ya. Fi tsani wal 'ishrin, ya. Berapa tsani wal 20? 22 ya. Dari syahr ya dari bulan Syawal pada tahun 1346 ya. 1346 sudah lahir nih kita 1346 sekarang 14 berapa 3 8 berapa jadinya 1438 kurang 1346 Hah? susah hitung sendiri gitu ya Hah? 90 berapa? Saran berapa? 1438 ya. 3 kurang 1346 itu dua sudah akhirnya. Berarti 90 62-an mungkin ya. Siapa yang umurnya 92? Hah? <laughs> Mbak Umar ya Enggak ya Ya Kita lanjutkan ya Jadi beliau lahir pada tahun ya 1346 bulan Hijriah ya di bulan Syawal pada tanggal 22 beliau ini lahir ya dari keturunan bahwasanya kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh ya yang tidak ada ya kesolehan ya dari selainnya yang tidak dapat ya laisa yang tidak ada semisalnya di subhanallah ya coba perhatikan ya kita kepengen anak yang soleh ya kan iya ndak kita kepengen anak yang soleh kan ini coba contoh dahulu ya. harusnya kita dahulu yang menjadi soleh kenapa karena keturunan orang yang soleh inilah ya, yang akhirnya mereka mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh ya, kenapa karena dia dulu karena dia duluan apa soleh ya. dan juga di sini disebutkan bahwasanya ya beliau tumbuh berkembang ya perkembangan ilmiahnya bahwasanya ya beliau ini ya berbolak-balik ya antara dua orang pamannya. Ya, jadi belajarnya bersama dua orang pamannya tadi bolak-balik ya. Kedua orang pamannya ini ya, keduanya ya ulama subhanallah ya. Siapa senang? Siapa yang senang enggak memiliki paman seorang ulama? ya. Nah, jadi beliau di sini ya, belajar ya, atau mengambil ilmu ya, bolak-balik ya, antara dua pamannya yang pertama Syekh Hasan bin Muhammad yang kedua Syekh Husain bin Muhammad An-Najmiyain ya bahwasanya mereka ini ya dua orang ini berbolak-balik ya belajar bersama Syekh bersama keponakan yang tadi Syekh siapa tadi Syekh Ahmad ya bin najmi ya belajar kepada Syekh Abdullah al qurawi ya Syekh Abdullah al qurawi ini ya beliau adalah ya pembawa sunnahnya ya di kota Samitah ya Beliaulah yang mengenalkan sunnah di kota Samitah. Dan beliau ya adalah salah seorang ya gurunya dari Syekh Ahmad Ibni Yahya An-Najmi yang paling terkenalnya. Ya, sampai sekarang ya kalau kalian pergi ya ke Arab Saudi ya pasti mereka kenal ya dengan yang namanya Syekh Abdullah Al-Qarawi ini. Dan beliau ya sebutkan di sini juga beliau membaca Al-Qur'an ya dalam keadaan beliau membacanya dengan mujawadan ya dengan menguasai ilmu tajwidnya ya kepada siapa beliau belajar kepada Syekh Utsman Ibni Usan Al-Humli ya kepada Syekh Utsman bin Utsman Al-Humli hafizahullah taala rahimahullah taala dan beliau disebutkan di situ beliau menghafal kitab Tuhfatul Atfal ya hadiah untuk anak kecil artinya nah kitab ini adalah kitab tajwid ya yang diajarkan ya di mana saja ya di Saudi kah di Yaman kah bagi orang-orang yang pemula. Ya. Maka ini ya namanya hadiah untuk anak-anak. Ya, untuk apa? Mempelajari bagaimana mereka bisa menguasai Al-Qur'an dan juga disebutkan beliau menghafal kitab Hidayatul Mustafid, kitab salah satu usul, ya, Arba'in Nawawi, ya, wal Hisab wa atqana ta'allumul khat, ya, dan beliau juga adalah orang yang kokoh ilmunya dalam belajar ilmu khot ya tahu khot ya ilmu khot apa ilmu tulis menulis ya jadi kata para ulama ya, kalau seorang bisa bahasa Arab itu dia harus bisa tiga ya jadi seorang bisa bahasa Arab tulis tiga yang pertama dia bisa membaca kitab ya baca kitab kitab bahasa Arab maksudnya atau yang kita sebut sini kitab Arab bundul ya kalau kitab Arab gondrong bisa semua ya ya bisa semua baca nah yang kemudian berbicara kemudian yang kedua ya yang pertama tadi apa membaca yang kedua berbicara ya yang ketiga menulis maka kalau orang menguasai tiga ini maka dia sudah ya bisa dibilang ya Arabi, Arabi ya, orang yang ke Arab-Araban. Ya, walaupun wajahnya wajah Indonesia. Ya, karena dia bisa sudah ya berkomunikasi, ya, belajar dengan para ulama, kemudian juga bisa menulis ya dari hasil ya penelitiannya dan seterusnya. Oleh karenanya ya sudah sepantasnya kita bersemangat untuk mengkaji ya, ilmu bahasa Arab. <clears throat> kita lanjutkan ya. Kemudian kita sebutkan masyaikhnya, ya guru-gurunya. Ya. Guru-guru beliau ya, adalah yang pertama Syekh Ibrahim Ibni Muhammad Al-Amudi Al-Qadi As-Samitah fi hinihi. Yang pertama gurunya ya. Syekh namanya Ibrahim bin Muhammad Al-Amudi ya, beliau adalah qadi Samitah ya. Hakim ya di kota Samitah di zamannya. Yang kedua Syekh Hafid Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullah taala. Ya, yang kedua Syekh Al-Hafid ya Hafid bin Ahmad Al-Hakami. Beliau ini adalah orang yang terkenal ya. Di zamannya orang yang paling mantap hafalannya. Ya, benar ceritakan ya. Dalam suatu kisah bahwasanya beliau datang ke gurunya. Kalau tidak salah ya sudah sama gurunya Al Imam ya Abdullah Al-Qarawi juga. Kalau tidak salah ya. Jadi Alim Abdullah Al-Qarawi ini beliau dikirimi kitab dari temannya. Kitab ya dari temannya. Ya, kitabnya tadi ya lumayan ya. Kemudian ya datanglah Syekh Hafid Ibn Ahmad Al-Hakami ini. Kemudian ditunjukkan oleh Syekh Abdullah Al-Qarawi kalau tidak salah ya sebuah kitab tadi ya Syekh Hafid ya Al-Hakam ini beliau adalah orang bersemangat ketika melihat kitab baru ya kayak melihat makanan lezat ya, yang harus disantap jadi beliau dengan sopannya minjam ya beliau pinjam bisakah saya pinjam ya satu malam ya Al-Imam Abdullah Syekh Abdullah Al-Qarawi faham. Ya Allah salah Syekh Abdullah Al-Qarawi faham. Ini orang pasti dihafalnya. Pasti nanti besok sudah hafal dia. Ya. Kemudian dipinjamilah kemudian malam tadi dia bermalam di Mekah atau di mana nah lupa Masjid Nabawi atau Masjid Masjidil Haram ya sampai malam dia baca kita tadi dia tulis dia baca ya besok harinya dikembalikan nah kemudian gurunya kan faham si Abdul al Qurawi faham bahwasanya ini orang pasti sudah hafal ditanyalah ditanya buka kitabnya tanya ternyata bisa menjawab seluruh isi kitab ini subhanallah ya dan beliau memang terkenal ya menghafal Al-Qur'an sehari satu juz sehari satu juz ada temannya siapa nah lupa temannya itu temannya itu ya pertama bisa nyanyi sama-sama satu juz setiap hari tapi Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami ini beliau hafal terus menerus setiap hari satu juz setiap hari satu juz hingga 30 hari berapa 30 juz. Hafal dalam berapa bulan? Satu bulan. Kalau beliau mau juga mungkin hafal dalam berapa hari bisa. Ya. Temannya tadi yang cerita bahwasanya aku pertamanya ya bisa menyamai katanya. Terus selanjutnya aku keteteran. Ya. Beliau sudah selesai. Siapa yang selesai tadi? Al-Imam al hafid Al-Hakami sedangkan aku belum selesai ya beliau menyelesaikan 30 hari satu juz berapa satu juz satu satu hari berarti 30 juz berapa satu bulan masya Allah ya Allahumma barik itu cerita al hafid Al-Hakami ya dan juga Syekh al Allama Ad-Da'iyah Al-Mujaddid fi Janub al-Mamlakah Abdullah Al-Qarawi ini yang kita sebutkan tadi ya dan Syekh Al-Allamah ya seorang alim ya penyeru dan juga pembaharu di kota selatannya kota Mamlakah ya Mamlakah apa nih Mamlakah Maghribiyah atau Mamlakah Saudiyah Hah? Hah? Mamlakah Saudiyah ya sudah kita sebutkan Al-Qarawi tadi mana terkenal Saudi kan jadi Mamlaka di Arab Saudi sana beliau adalah Abdullah Al-Qarawi dan seterusnya ya dari guru-guru beliau dan juga yang terkenal juga guru ya yang hidup di zaman kita ini adalah mufti ya muftinya jadi kita itu ya, ketua MUI-nya ya negeri Arab Saudi sebelumnya namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh ya. Muhammad bin Ibrahim keturunan Syekh siapa nih Alu Syekh Alu Syekh keturunan siapa Syekh siapa nih keturunan Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab kemudian kita lanjutkan murid-muridnya ya. salah salah muridnya yang terkenal adalah ulama di zaman ini ya Hamilu ya, Ar-Rayata Al-Jarh wa Ta'dil siapa? Hah? Siapa yang dikenal? Syekh siapa? Syekh Rabi Ibni Hadi Al-Madkhali ya. Beliau ini ya salah satu muridnya dari murid siapa? Murid siapa ini? Syekh Ahmad Ibni Yahya al najmi itu Syekh Al-Fadil Al-Lamah Al-Alim ya. Hamilatul Rayata Al-Jarh wa Ta'dil ya bahwasanya beliau bernama Syekh Rabi Ibni Hadi Al-Madkhali ya. dan juga ya, muridnya salah satu muridnya yang terkenal yang baru saja meninggal dunia beberapa tahun yang lalu ini Syekh Al-Allama Al-Faqih Zaid Ibni Muhammad Ibni Hadi Al-Madkhali rahimahullah ya Syekh Al-Alamah ya, beliau menguasai fikih ya, banyak kita fikihnya. Ya. Kan beliau ya mengarang ya syarah Adabul Mufrad ya yang dibacakan oleh siapa? Syarah Adabul Mufrad dibacakan oleh siapa? Hah? Lalu Ustaz Aslam ya. Syekh Zaid Ibni Muhammad Ibni Hadi Al-Madkhali dan yang lainnya dari murid-muridnya. Ya. Dan beliau banyak karangannya, silahkan baca sendiri karang-karangannya ya. Yang terkenal ya, beliau salah satunya adalah Syarhus Sunnah lil Muzani ya. Beliau mengarang ya kitab Syarhus Sunnah lil Muzani dan juga ya kitab yang juga terkenal Irsyadus Syari ya Irsyadus Syari fi Syarhi Sunnah lil Barbahari ya Irsyadus Syari ya dalam syarh sunnah lil Barbahari dan seterusnya dari kitab-kitab beliaunya. Nah, beliau ini wafat ya. Beliau wafat di kota Madinah ya. Malik Fahad nah, At-Tibbiyah Biryat ya. Beliau meninggal di kota Malik Fahad ya. At-Tibbiyah ini Allah alam maksudnya apa? Kedokteran atau gimana? atau rumah sakit Biryat di kota Riyadh ya pada hari Rabu ya tanggal 20 ya bulan 7 tahun 1429 nah sekarang ya 1429 dikurang 1346 siapa yang bisa hitung 1429 dikurang 1436 itu umurnya beliau berapa? 1429, 1346, 9 kurang 6 sudah 3 akhirnya 3 dapat Hah? berapa 1429, 29 Hah? berapa 83 ah, santa santum ya regulator ya Nerawang Ya, mungkin itu yang sekelumit ya yang bisa kita ambil dari sejarah hidupnya beliau ya. Jadi beliau ini adalah seorang yang bersemangat ya untuk menyampaikan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, salah satunya di kota Jizan. Ya. Dan salah satunya ya beliau ini juga adalah yang terkenal ya yang beliau ya orang yang paling bersemangat ya untuk menerapkan sunnah ya di kotanya ya dan juga beliau juga terkenal ya beliau memiliki akidah yang kuat dan manhaj yang kuat yang mana ya sebagaimana kita dapatkan ya dari murid-murid beliau salah satunya siapa Syekh Rabi hafidahullah taala yang belajar dengan beliau yang beliau menguasai akidah ya dan manhaj dan seterusnya oleh karenanya wahai ikhwah ya sekali lagi ya kita tekankan akidah dan manhaj itu paling penting kata perlama itulah ilmu al-ghayah ilmu ghayah ilmu yang menjadi tujuan kita ilmu yang nantinya kita akan ditanya di kubur-kubur kita Eh, ilmu akidah. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya ini sebagai alat saja. Ya, ilmu bahasa Arab alat ya, untuk ya membaca Al-Qur'an, untuk membaca hadis, untuk memahami kitab-kitab para ulama. Adapun ilmu akidah ini yang kita praktekkan sehari-hari. Yang kita amalkan sehari-hari. Yang kita yakini sehari-hari dan nantinya kita akan masuk ke dalam kubur ditanya. Ditanya kita saat, Iya ditanya. Ditanya man rabbuk siapa Tuhanmu? Bagaimana kalau dia pun tidak punya akidah? Tidak paham Robnya siapa? Siapa nama Robnya? Apa keutamaan Robnya? Apa keistimewaan Robnya? Ya. Orang yang tidak mempelajari ini sifat-sifat ya, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan faham ya. Dan tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dikubur kelak. Ya. Sama seperti di dunia kita. Orang yang tidak mau belajar ketika ujian, kira-kira dapat enam jawab. Hah? Ini logika loh. Orang yang ketika di dunia mau ujian, misalnya ujian kenaikan, ujian terakhir, ujian ini dan itu, dia tidak belajar kira-kira bisa dan jawab. Bisa kecuali meneron. Ya kan? Meneron. Lah dia akhirat kelak dikubur, meneron sama siapa? Hah? Siapa yang diteron? Kau teron? Hah? Apa? Dicontek, ditiru. Ya, tidak ada. Oleh karenanya, ya, perkuatlah akidah, ya. Kalian tidak akan ditanya bahasa Arab. Ya, tidak akan ditanya juga masalah fikhiyah. Apa pendapatnya Imam Ahmad? Apa pendapatnya Imam Syafi'i? Apa pendapatnya ini dan itu? Tidak akan ditanya. Ya. Tidak akan ditanya juga ya. Kalian permasalahan-permasalahan ilmu-ilmu alat yang lainnya, ya sorof, ya, ilmu tajwid dan seterusnya. Yang ditanya nanti merobuk wa ma nabiyyuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Ini tiga kita ini yang kita pertanggungjawabkan. Kalau kita tidak merojahnya, kalau kita tidak belajar dari sekarang, ya. Kita yang belajar aja misalnya ujian belajar ini, ya. Bahkan teman-teman kita dulu tuh ya belajar tuh hafal mati atau hafal mati. Hafal mati, hafal pok titik komanya sama kita hafal mati jadi kita hari ini hafal mati ini pelajaran ini. Kenapa? Karena dosennya killer, tau killer. Dosennya pembunuh. Ya. Salah sedikit aja disikatnya kasih nilai D, C. Nah, ini pun ya orang-orang yang cerdas tadi, mereka ketika menjawab pun ditanya gurunya, "Hup, walaupun digertak gurunya." Huh, langsung buyar hafalannya. Ya kan? Apalagi kalian ditanya dua orang malaikat, ya, yang katanya suaranya itu seperti apa? Yang mendengar hadisnya? Seperti guntur, nyaring sekali, ya. Badannya hitam legam, saking hitamnya, ya, berwarna kebiru-biruan atau kehijau-hijauan. Dua orang malaikat tadi. Coba kalian lihat orang paling hitam atau ayam hitam. Saya punya ayam, Ya, kalau dia hitam sekali, dia akan berwarna hitamnya seperti kebiru-biruan atau kehijau-hijauan. Pernah punya ayam? Saya punya ayam. Hah? Ya seperti itu, Allah talam ya. Kita ini cuma membayangkan saja. Ya, tidak melihat nanti bagaimana wujud aslinya malaikat tadi. Oleh karenanya ya ikhwah, ya. Jangan kalian sia-siakan pelajaran akidah, ya. Pelajari akidah ya. dari awal sampai akhir karena itulah yang akan membantu kalian. Kita akan bacakan sedikit ya. Sekarang kita baca kitabnya ya langsung saja ya. Tanpa kita membuka karena sudah kita buka ya bahwasanya disebutkan sini fadilatul Quran. Keutamaan Al-Quran. Bahwasanya sudah kita ketahui Ilamu rahimakumullah anna Allah subhanahu wa ta'ala faddala syahru ramadhan ala sa'iri syuhur bi annahu anzala fihi al-Qur'an. Bahwasanya sudah kita ketahui ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian ya, kata pengarang ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mengutamakan ya memberikan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya dengan apa? Dengan diturunkan Al-Quran ya pada bulan tadi. Ya. Nah, di sini ya oleh karenanya bulan Ramadan ini adalah salah satu ya, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya diturunkan Al-Qur'an. Ya. <clears throat> ya. Kemudian di sini kita sebutkan ya. Wa fi ma yuzkaru anna al-kitab al-ula kanat tanzulu fihi. Walakin kanat al-kitab al-ula ya tanzilu tanzilu duf'atan wahidatan amma kitabuna faqad nazala jumlatan ila baitil izzati bis sama'id dunya kama usira dzalika an Ibn Abbas ya amin baitil izzati nazala ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqa jadi ya Al-Qur'an tadi diturunkan ya di malam Lailatul Qadar ya malam Lailatul Qadar kapan Hah? ya bulan Ramadan ya jadi disebutkan ya bahwasanya Al-Qur'an tadi ya Al-Quran ini diturunkan ya Al-Quran secara satu kesatuan ya secara keseluruhan Al-Quran ini diturunkan ya secara ya satu kali ya duf'atan wahidah ya kemudian ya, maksudnya ke langit dunia ya namanya Baitul Izzah ya ke langit dunia kemudian diturunkan dari langit dunia tadi ya ke dunia ya sesuai dengan hadis Ibn Abbas dan dari ya Baitul Izzah ini langit dunia tadi Baitul Izzah namanya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqa berangsur-angsur dipahami ya jadi Al-Qur'an tadi turun secara sejumlah satu jumlah ya duf'atan wahida ya sekali turun ya satu jumlah 30 juz Al-Qur'an tadi turun ke langit dunia secara keseluruhan. Kemudian dari langit dunia ya, turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur dalilnya wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Ya. Warattarnahu tartila, ya. Dan Quran ya, yang kami turunkan secara berangsur-angsur kepadanya agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membacakan kepada manusia secara perlahan-lahan ya dan dibacakan ya secara tartil ya perlahan-lahan secara benar ya sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya dan juga dibacakan secara berangsur-angsur. Nah, faedahnya kenapa? Diturunkan secara berangsur-angsur ya. Dikarenakan kalau diturunkan secara berangsur-angsur ini maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya kepada ya hambanya dan rasulnya ya disebabkan disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya seperti maka setiap kali orang kufar ya melontarkan syubhat atau memberikan syubhat maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayatnya dan setiap kali ya orang-orang kufar ya berkata ya berkata maksudnya berkata untuk menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala pun ya membantahnya dengan menurunkan Al-Qur'an tadi. Dan juga setiap kali ada yang bertanya dari kalangan para sahabat ataupun ada yang bertanya dari kalangan Yahudi ya tentang ruh dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya maka Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Ini faedahnya. Ya. Jadi setiap ada syubhat, ya, ada ya, penyamaran ya, dalam agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkannya untuk membantahnya. Ya. Dan di sini kita sebutkan ya bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya Al-Quran tadi secara keluruhan dalam satu kali ke Baitul Izzah fi Ramadan fi Lailatul Qadar dalilnya Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Dan bulan Ramadan itulah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an ya, sebagai ya, pemimbing bagi manusia dan juga yang menjelaskan ya, dari hidayah-hidayah dan juga sebagai pembeda. Nah, di sini kita ambil faedah ya bahwasanya dari ayat ini bahwasanya Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan dalam satu kali pada pada apa? Pada bulan Ramadan atau tepatnya apa? Tepatnya di malam Lailatul Qadar. Adzan dulu ya, kita lanjutkan sedikit. Tajuan sedikit ya. Sekarang kita masuk tentang keutamaan bulan Ramadan, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk berpuasa pada bulan tadi sebagai tanda syukur atas nikmat Al-Qur'an. Ya. Tanda syukur kita atas nikmat Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an tadi apa? Diturunkan di di bulan Ramadan. Ya dan juga ya dengan diturunkannya Al-Qur'an ya dengan bahasa Arab ya maka Al-Qur'an tadi ya sebagai penjelas ya bagi kehidupan kita sebagai pedoman sebagai petunjuk bagi kehidupan kita ya yang mana Al-Qur'an tadi ya dengan Al-Qur'an ya ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi maka kita mengambil pelajaran darinya. Dan juga ketika ada permasalahan-permasalahan antara kita dan yang lainnya, maka kita pun mengambil hukum-hukum dari Al-Quran tadi. Dan juga kita juga ya, mengambil Al-Quran tadi ya, sebagai ya, alat ya, yang menjadi sebagai tafsir yang menjelaskannya dari intisari kehidupan kita di dunia ini ya, intisari kehidupan kita dunia apa? wama wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ini intisari kehidupan kita harus kita sadari ya. jangan sampai kita lupa ini intisarinya dan tidaklah kata Allah Subhanahu wa taala ya, aku menciptakan apa? jin dan manusia melainkan apa? untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya ya, ketika kita ingin mengetahui intisari hidup kita, maka Al-Qur'an inilah yang akan menjelaskannya. Dan juga Al-Qur'an ini juga apa? yang menjadi hakim, ya, yang menjadi pengadil jikalau ada perselisihan di antara kita dalilnya firman Allah taala wa makhtalaftum fihi min syai'i fa hukmuhu ilallah dan ya wa makhtalafum dan tidaklah kalian ya, ya berselisih satu sama lain tentang suatu perkara maka ya keputusannya ada di tangan Allah ini maksudnya apa di dalam Al-Qur'an dan di sini juga disebutkan ya disebutkan bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tentang keutamaan bulan Ramadan ini ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan dalam kitab Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man sama Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wahtisaban ihtisaban, lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga dengan niat ya atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ihtisaban pahala Allah Subhanahu wa taala Gufirallahu ma taqadda min zambih. maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu subhanallah ya kita melakukan kebaikan ya sudah dapat pahala dihapuskan lagi dosanya ya tapi ingat kata para ulama yang dihapuskan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa apa dosa-dosa kecil ya adapun dosa-dosa besar maka apa? Menghapusnya dengan dengan taubatnya. Dan barang siapa yang dia ya salat malam ya pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi di sini disebutkan imanan wahtisaban ay tasdiqan bi wa'dillahi alladhi wa'ada bi annahu yujazi as-saimin bi jazain azimin ya bahwasanya makna di sini imanan wa tisaban ay dia membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berpuasa ini dengan balasan yang sangat besar sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ya Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih yaqulullah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu al hasanatu bi ashri amsalha ila sab'imiyati dhifin ila adafin katsiratin ila illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, seluruh amalan Ibni Adam ini untuknya. Ini dalam hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh amalan Ibni Adam ini untuknya. Maksudnya gimana? Satu kebaikan ini dibalas dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat ya banyaknya atau tidak terhingga. Nah, di sini disebutkan maknanya ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya membalas ya seluruh amalan hamba-hambanya langsung. Ya. Kecuali puasa. Gimana maksudnya? Ya ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya, maka malaikat langsung menghitungnya. Ya, minimalnya satu kali kebaikan berapa? Sepuluh. Ya. Minimalnya satu kali kebaikan dapat sepuluh ganjarannya, sepuluh kali lipatnya. Sampai berkali lipat ya yang tidak terhingga. Kecuali puasa. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, membalas puasa ini ya, dikarenakan orang yang berpuasa. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya puasa ini hanya aku saja, hanya untukku saja. Kenapa? Kata para ulama, kenapa hanya untukku saja? Ya. Dan aku pula lelaki yang akan membalasnya. Aku sendiri akan balasnya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makna di sini ya, kaunu sirran bainal abdi wa rabbih ya, bahwasanya di sini ya, terjadi adanya suatu rahasia ya antara Rob dan hambanya ya bahwasanya ya di dalam orang yang berpuasa tadi ya puasa ini jenis ibadah yang tidak tampak ya tahu kan sudah kita sepakati puasa ini apa jenis ibadah yang yang apa tidak tampak kenapa tapi Ustaz sahur sama-sama kok. Buka juga sama-sama. Nah, kata para ulama, ya, orang yang berpuasa tadi hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dan amal ibadah puasa ini adalah amalan yang tidak tampak atau amalan rahasia dikarenakan kalau orang tadi ya dia berada di suatu tempat yang sunyi Kemudian dia berkumur-kumur. Ya, kumur-kumur. Ya. Maka tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Kalau dia menelannya. Yang mengetahui siapa? Allah subhanahu. Dan juga tidak ada yang mengetahuinya kalau dia memuntahkannya. Ya kan? Apalagi anak-anak mungkin ya. Dan orang tuanya samping pintu tutup pintunya blek ya air minum, ya, habis sebotolan. Ya, banyak seperti itu. Ya. Nah, oleh karenanya di sini ya, Allah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, ya. Dan juga hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganjarnya. Jadi ganjaran puasa ini ya untuk ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kenapa? karena dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya dikarenakan aku ya. Oleh karenanya karena amalan ibadah puasa ini amalan sifatnya apa? Tidak tampak ya. Sekarang kita jelaskan dulu. Bingung nanti. Amalan yang tampak apa? Yang terlihat. Hah? Salat. Apa lagi? Hah? Zakat, apa lagi? Haji. Banyak lagi ya baca Quran, dan seterusnya. Terlihat ini kan? Puasa terlihat enggak? Hah? Tidak akan melihat. Mukanya pucat gitu kan. Bibirnya pecah-pecah misalnya. Mulutnya seperti mulut orang yang berpuasa. Ya. Kalinya bangun guring. Ya, habis makan kekanyangan guring dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala bah yang yang mengetahuinya oleh karenanya di sini puasa ini adalah jenis puasa yang tidak terlihat. Jadi hanya antara engkau dan Allah sajalah yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan kepada orang yang berpuasa ini dengan balasan yang sangat besar. Dan pada pertemuan besoknya kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ya yang lain-lainnya subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika